Bagaimana kriteria seseorang yang sudah diperbolehkan tampil berdakwah di masyarakat? Bagaimana pula kriteria seseorang yang belum boleh tampil berdakwah di masyarakat? Untun, Eh, <clears throat> Jawabannya para kalafikum ketika terpenuhi pada dia sifat iya, Sifat-sifatnya seorang dai. Dia sudah tampil di depan masyarakat umum soalnya. Ya Jadi kewajiban dakwah itu di pundak kita masing-masing. Masing-masing berdakwah dengan kemampuannya. balik wani walau ayah. Sampaikan dari aku walau satu ayat. Masing-masing dengan skalanya sendiri-sendiri. Tidak mesti harus tampil ceramah tengah-tengah masyarakat. Antum keluar uang 5000 rupiah, tebar dakwah untuk masyarakat. Itu dakwah. Dengan batas kemampuan antum lima ngewu. Majalah satu untuk kasihkan sama masyarakat yang atau anggap memerlukan informasi masalah itu. Dakwah. Apalagi 50 ribu 10 majalah Kamu kasihkan ke 10 orang Apalagi 500 ribu 100 majalah Kamu bagi-bagi kepada masyarakat Atau mau sebagai ceramah Dakwah itu Tapi kalau pembahasan Sudah ceramah Di tengah-tengah masyarakat maka dia harus memiliki sifat da'iyah. Yang pertama ialah harus punya ilmu. Jangan sampai dia dakwah dengan kejahilan. Harus punya ilmu. Dasar-dasar keilmuan dia punya. Di sini dia harus tahu diri, harus bisa mengukur batas kemampuan ilmunya. Sampaikan yang kamu ilmui saja. <clears throat> yang tidak punya ilmunya kamu diam, jangan sampaikan. Harus punya ilmu ya, kawan. Dan ilmunya itu menyeluruh. Sebab di tengah-tengah masyarakat. Misal antum menjelaskan tentang masalah akidah, mengkaji kitab misalkan Al-Usul Tsalatsa. Antum harus menguasai usul thalatha ini, memiliki ilmunya. Dan ilmu-ilmu yang lain. Karena masyarakat akan bertanya, tahu-tahu pertanyaannya masalah yang berbeda. Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Pertanyaan masalah pilkada tadi Aduh. Ruwet. Tahu-tahu tanya, pertanyaannya masalah pemerintah. Hmm. tanya, pertanyaan masalah rumah tangga dia. Curhat. Ya, itu harus memiliki keilmuan yang cukup. Itu pun ketika anda punya ilmunya. Ketika anda nggak tahu ilmunya, jangan dijawab, kamu diam saja. Intinya harus punya ilmu. Harus punya ilmu ya. Yang kedua, dia harus memiliki hikmah dalam dakwah. Hakim yang paling penting. Hikmah inilah yang membuat dakwah dia barokah. Walaupun ilmunya dia nggak sebanyak yang lain, tapi dengan hikmah dalam berdakwah, dakwah dia akan lebih barokah, lebih diterima, lebih bagus, tampilannya lebih lebih lebih indah tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, dia harus sabar menghadapi tantangan-tantangan dakwah. Yang berikutnya dia harus punya wasirah, punya bimbingan, punya petunjuk terkait dengan siapa madu'unya, latar belakang masyarakat yang dia dakwai, tahu uslub tata cara berdakwah, cara penyampaian dan segala macamnya harus dia miliki. Sebab di tengah-tengah masyarakat dan juga harus rifkun lemah lembut, santun dalam cara dakwahnya, wah kata. Intinya memiliki sifat dai. Yang memilikinya silakan dengan skalanya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing, jangan lebih dari kemampuan dia. Ketika belum memiliki, tahu diri. Saya belum waktunya, saya belum kelasnya. Saya akan dakwah dengan cara yang lain, dengan tebar majalah, dengan tebar buletin, atau orang per orang eh, sambil ngobrol sama seseorang, dikasih ilmu sedikit yang kamu tahu. Dengan apa yang kamu bisa, dari cara-cara dakwah yang lain barakallahu fikum. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Di antara sebab munculnya banyak problematika di tengah-tengah dakwah. Tampilnya orang-orang yang seperti tadi itu ya. Belum waktunya tampil, memaksakan diri untuk tampil. Ketika tampil tidak tahu diri, tapi sok tahu. Akhirnya ruwet. Banyak problem, banyak masalah para فلا حول ولا قوة إلا بالله